Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki terjadinya segala sesuatu yang terjadi. Masya Allah kan Wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga kalau terjadi sesuatu maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik bersyukurlah alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Kalau ghairi dzalik kalau selain kebaikan, katakan qadarullah. Qadarullah wa ma syaa'a kan. Itu takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka di akhir pembahasan Syekh Rabi Hafizahullah memberikan penjelasan. Wa ma'a dzalika al-'ibad mukallafun ma'murun tetapi bersama dengan semua itu, ini bersama dengan keyakinan terhadap takdir, jangan lupa hamba-hamba Allah tetap makmurun, mukallafun, mendapatkan perintah, mendapatkan beban syariat, mendapatkan aturan-aturan syariat yang harus kita pegang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hikmah dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk diperintah agar beribadah. Tafsir dari Ali bin Abi adalah illa liya'budun illa li'amurahum wa anhahum atau dalam riwayat illa li'amurahum li'ibadati atau bi'ibadati atau kama qala radhiyallahu taala anhu bahwa tafsir dari kalimat illa liya'budun kecuali untuk beribadah Maknanya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintah agar beribadah. Maka disebutkan dalam tafsir yang lain dikatakan liu wa yunha untuk diperintah dan dilarang, untuk diatur, untuk diperintah dan dilarang. Wa maka setiap hamba akan dihisab. Akan dihitung amalan-amalannya. Siapa yang mendapatkan catatannya, dari depannya fasaufa yuhasabu hisaban yasira akan dihisab dengan hisab yang mudah hisab yang mudah hanya ditunjukkan saja ini dosa-dosamu iya kan ketika dia mengaku betul ya Allah itu semua dosa di dunia sudah aku tutupi sekarang aku ampuni masuklah ke surga ini adalah hisaban yasira adapun kalau dihitung celaka celaka binasa dia la yuhasabu ahadun illa uzzib. tidaklah dihisab seseorang kecuali akan diadab dihisab dalam artian dihitung kecuali akan diadab ikhwani a'azakumullah Adapun orang-orang kafir Allah katakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan tidak dihitung, tidak ditimbang, semuanya ditolak amalannya. Kalau ditimbang amalan baik dan amalan jelek itu artinya ada amalan baiknya. Maka ditimbang mana yang lebih dominan, baiknya apa jeleknya. Tetapi orang-orang kafir falanuqimulahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan untuk mereka timbangan. Karena kami jadikan kata Allah amalan baik mereka habaan mansura. Debu yang berterbangan. nggak ada nilainya. Dijadikan seperti fata morgana. Karena siapa yang berbuat kekafiran dan kesyirikan akan gugur semua amalan-amalannya. Allah katakan kepada Nabi nya alaihi salatu wassalam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur seluruh amalanmu. Kesyirikan menggugurkan amal. Maka kekafiran-kekafiran seperti kesyirikan-kesyirikan akan menggugurkan amalan, maka tidak dinilai. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. يقولون مثلا وهذا المعروف إن الله سبحانه وتعالى يوفق أهل الخير وأهل الإيمان ويوفقهم للأعمال فتوفيقه يوفقون للأعمال maka kalau ada seseorang berusaha untuk beriman dan kemudian dia menjadi mukmin, berusaha untuk beramal soleh, beribadah, sholat, diberi pahala oleh Allah. Tetapi jangan lupa, kita katakan orang itu muwafak. Apa makna muwafak? Mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, karena ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, maka istilahnya dengan kalimat yuwaffaq ahlul khair. Orang-orang baik mendapatkan taufik. Fabi taufiqihi yuwaffaquna lil amal. Karena taufik dari Allah lah dia bisa beramal saleh. Ibn Qayyim rahimahullah sehingga berkata sesungguhnya kita perlu bersyukur dalam segala hal kebaikan-kebaikan dari Allah. Setelah mensyukuri kenikmatan hidayah, ketik kenikmatan petunjuk, kita bersyukur pula kita mendapatkan taufik untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah. Dan ketika kita bisa bersyukur, kita bersyukur pula karena Allah menjadikan kita bisa bersyukur. Lihat Ibnu Qayyim rahimahullah, jeli sekali beliau, tajam sekali. Karena ketika dia bisa bersyukur, itu juga taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, dia nggak bisa bersyukur. Maka ketika dia bersyukur, dia harus bersyukur karena dia bisa bersyukur. Dan terus seperti itu. Halo ngajar. Berarti nggak akan bisa kita mengimbangi kebaikan dari Allah. Naam. Itu yang benar. Nggak akan bisa kita mencukupi syukur kita untuk seluruh kenikmatan. Nggak bisa. Nggak mampu. Karena ketika kita sudah bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan, masih dituntut. Bukankah engkau bisa bersyukur karena Allah juga? Syukurin. Ketika dia bersyukur atas taufiknya bisa bersyukur, maka syukur yang kedua pun butuh syukur. Ini khonibin a'azakumullah kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal kufar ma'atahum Wahada hakku, hada fadluhu. Adapun orang kafir tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah, dan itu sudah urusan Allah. Jangan protes. Kenapa nggak diberi hidayah? Karena Allah nggak mau beri hidayah. Tapi kenapa yang ini diberi hidayah? Karena Allah ingin beri hidayah. Apa urusan? bahkan diulang-ulang setiap berbicara. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan enggak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ikhwani din azakumullah. Ada beberapa golongan yang merasa berat. Kalau yang dapat petunjuk, iyalah Allah yang kasih petunjuk hidayah. Tapi yang sesat, masa Allah yang sesatkan? Ini pertanyaan <laughs> membuat kita bertanya kepadanya. Ailahumma Allah, Apakah ada ilah lain selain Allah? Kalau yang beri petunjuk, Allah. Kalau bisa menyesatkan, bukan Allah. Terus siapa? Ada ilah lain? Ailahum Allah, Maka katakan ikrar Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Bihikmatihi wa adlihi dengan hikmahnya, dengan keadilannya, dengan ilmunya. Qala fawakala ulaika ila anfusihim wa dhahabu yatakhabbatuna fi adh-dhulmi wad-dhalal. Akhirnya orang-orang kafir karena tidak diberi taufik oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Wakalahumullah dibiarkan oleh Allah, mereka mencari-cari ke sana kemari. Yatakabbatuna fi zulmi, meraba-raba dalam kegelapan. wabala dalam kesesatan, wal jahl dalam kebodohan, wal kufri wal fusuq, di dalam kefasikan, di dalam kefasikan dan di dalam kekafiran. <coughs> Wakalahumullah ila anfusihim. Allah serahkan mereka pada diri mereka sendiri. Allah tidak bantu. Apa bisa? Tidak akan bisa. Nauzubillah min dzalik. Wal billah. Walam yu'tihim min fadlihi alladhi huwa fadluhu. Allah tidak berikan fadilahnya pada orang tadi. Dan sekali lagi, tidak perlu kita protes. Karena fadilah Allah, Allah yang punya. Allah berikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berapa ayat yang seperti itu? Apa yang semakna dengan itu sangat baik. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ingat kisah para sahabat yang protes karena mereka tidak bisa beramal soleh dengan harta karena mereka fukorok, miskin. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah Dahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya banyak dapat pahala. Mereka bisa bersodakoh, kami tidak bisa bersodakoh. Mereka bisa berjihad, kami tidak bisa berjihad. Karena waktu itu jihad membawa kuda sendiri, senjata sendiri, baju besi sendiri. Yang tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat. Mereka bisa begini, bisa begitu. Kami tidak bisa. Fukoroh. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Maka Nabi mengajarkan. Ingat, ada sedekah. Tapi tidak dengan harta. Sesungguhnya kullu tasbihatin sedekah wa kullu takbirin sadaqah. Sesungguhnya ucapan tasbih sedekah. Ucapan takbir sedekah. Ucapan tahmid sedekah. Ucapkanlah 33 kali 33 kali 33 kali setelah salat kalian. Semangat mereka mengerjakan orang-orang kaya bisa bersodokoh, saya bersodokoh dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan nah. Apa yang terjadi? Orang-orang kaya yang soleh tadi mendengar berita itu. Maka mereka pun mengerjakan. Bertakbir, bertahmid, <laughs> bertasbih. 33 kali. Maka orang-orang fukara tadi datang lagi kepada Nabi ya Rasulullah. Ternyata orang-orang kaya yang ikut kita. Mengucapkan lagi seperti itu. Kita nggak bisa ngawasin lagi sekarang. Ya. Apa jawaban Nabi? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mau apa lagi? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah dan Allah berikan pada siapa pun yang Allah kehendaki. Tidak usah protes. Mau apa lagi? Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berkait dengan fadilah inilah. Kalau kita imani takdir, maka kita bersyukur dapat fadilah dari Allah mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah, mendapat ilmu dari Allah, mendapat kemudahan dari Allah, mendapat dari Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa salat, bisa puasa, bisa haji, bisa masya Allah. Ini semua fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang tidak diberi oleh Allah fadilah, nggak diberi hidayah, nggak diberi petunjuk, nggak diberi kesempatan, nggak diberi taufik, nggak diberi kemudahan untuk ibadah. Betapa banyak. Walhamdulillah, kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Bersyukur rabbakum. Maka bersyukurlah pada Rabb kalian innahu kana ghaffara. Kalau walamma Ketika fadilah itu Allah berikan pada siapa yang dikehendaki, kadang manusia salah hitung. Menurut hitungan dia, ini pantasnya dapat hidayah. Yang ini gak pantas dapat hidayah. Atau sebaliknya, harusnya ini yang dapat hidayah, bukan yang itu. Maka kita ingatkan hari ini. Jangan kamu sok tahu Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala a'lamu kulli syai. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka kalau ada yang berkata dengan hitungan yang salah, kenapa si, tidak si fulan yang diberi hidayah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah tahu siapa yang pantas diberi hidayah sudah. Kamu ngalah saja, kamu katakan bahwa kami tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Orang-orang musyrikin Quraisy protes. Kenapa yang jadi rasul? Dia, bukan kami. Kami kaum ningrat. Kami berdarah biru. Kami turunan begini, turunan begitu. Kami hebat, kami kuat. Kami adalah suku yang paling mulia di sini. Kenapa justru itu yang diberi hidayah? Ah, diberi risalah kenabian. Wallahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Allah tahu Siapa yang pantas diberi risalah? Itu jawabannya dalam Quran. Allah a'lam maha tahu haitu yaj'al risalatahu. Siapa yang akan diberi risalah? Allah tahu. Innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah melihat hati-hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin khaira qulubil ibad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah melihat hati para hamba dan Allah melihat hati yang terbaik di antara hati para hamba adalah hatinya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilih untuk dirinya, Allah jadikan Rasulnya. Kita manusia sangat jahil, sangat dangkal dan serba terbatas. Lihat hanya bohirnya, nggak lihat batinnya. Ini dohirnya baik sekali, Masya Allah. Yang ini dohirnya kok kasar, jelek mulutnya, demikian-demikian. Ternyata Allah lebih tahu. Ini yang kamu lihat dohirnya baik, ternyata dalamnya jelek. Ini yang kamu lihat orang ini kasar begini, tapi hatinya baik. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Tetapi mereka yang akan ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Jangan Allah yang ditanya. Allah pasti benar. Sikapnya pasti benar. Takdirnya pasti benar. Perbuatannya pasti benar. Ucapannya. Allah SWT. La yuqalu limadha ma'ataita fulanan. Jangan berkata, kenapa engkau tidak berikan pada si fulan hidayah? Kenapa tidak diberikan ini dan itu? Limana mahadaita fulanan? Kenapa engkau tidak beri petunjuk si fulan? Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki, Allah sesatkan siapa yang dikehendaki. Wa khalaqal jannah wa laha ahlun Allah ciptakan surga, Allah ciptakan pula penduduknya. Wa khalaqan nar dan Allah menciptakan api neraka walaha ahlun yang juga Allah ciptakan penduduknya. Maka barakallahu fikum setelah tidak tidak wahi, wahi, tidak wahi. Setelah sekian kali, sekian cara yang boleh, cara yang sunnah. Tetap jatuh ke kafirannya. Kamu jangan bingung, jangan sedih. Jangan sedih engkau ya Rasul. La yahzunka alladziina yusari'una bil kufur kata Allah. la yahzunka. Jangan menjadikan engkau mereka-mereka yang yusari'una bil kufur, yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Enggak usah sedih. Yang penting kau sudah sampaikan. Wa illa illal balaghul mubin. Jangan-jangan mereka yang sudah dicap oleh Allah sebagai orang kafir yang sudah ditakdirkan sebagai penduduk neraka. Kelas. Tugas kita sudah selesai. Wa ma'alaika 'alaika illa al-balagh al-mubin. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara aku ajak mereka aku dakwahi mereka siang malam Falam yazidhum du'ai, ternyata ajakanku tidak menambah mereka kecuali kekafiran. Firar, kecuali bertambah jauh. Masih dikatakan lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam, "Inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr." Aku umumkan dengan terang-terangan, aku bisikan secara rahasia, sudah dakwah sirriyah, dakwah jahriyah, sudah. Berapa lama? 950 tahun. Tapi nggak mau beriman. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Tidak akan ada lagi yang beriman illa man qad aman. Tidak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah beriman padamu. Tidak ada lagi tambahan lain. Artinya mereka sudah tidak akan beriman. Maka saat itulah Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu karena beliau berdoa pada Allah Taala, ya Rabbi, la tadar 'ala al من min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Habisi mereka semuanya. Kalau mereka masih tersisa, tidak akan lahir dari mereka kecuali orang yang sejenis. Dikabulkan oleh Allah. Kalau gitu, isda'il fulka bi'ayunina kata Allah. Bikin perang, di bawah pengawasan mata kami kata Allah. Kemudian Allah tenggelamkan mereka seluruhnya kecuali yang ada di kapal tersebut. Ikhwani fid a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau dalam keadaan kita iman kepada takdir, kita nggak akan stres atau kecewa ketika gagal. Mendakwahi, jangan-jangan sudah demikian keadaan mereka. Jangan-jangan sudah qadarullah. Setelah sekian upaya, Jangan baru sebentar kemudian mengatakan ah memang mereka yang sudah disesatkan oleh Allah. Jangan sabar. Ya. Belum tentu Mungkin pada dakwah yang pertama tidak terima, yang kedua tidak terima, mungkin yang ketiga dan keempat dia terima. Atau mungkin dengan dakwah yang ini, dengan cara yang ini belum bisa. Ternyata dengan cara yang lain, yang juga sunnah, bisa berubah. Mungkin dia tidak hobi mendengar, sehingga setiap disampaikan ucapan-ucapanmu dia nggak dengar dengan baik. Ketika diberi tulisan, ya tama'an fiha, ya tama'an hati teliti, Baru dia berpikir. Kemudian dapat hidayah. Bisa jadi. Atau sebaliknya, diberi buku, diberi buletin, diberi catatan, tetap tidak berubah. Jangan-jangan memang malas baca dia. Baru baca siapa ah, apa sih? Baru baca ujungnya saja sudah, ah paling ini dakwah wahabi. Baru baca separuh, tinggalkan. Sehingga tidak paham. Tetapi ketika dengan ucapan langsung kepadanya diingatkan Ternyata dia mengatakan, sungguh saya baru tahu. Apa yang kamu katakan barusan, saya baru dengar hari ini. Loh yang kemarin kemana buletin setiap Jumat itu? Ya. Kemana itu semua? Majalah yang kita berikan. Tulisan-tulisan yang kita berikan. Tidak yang dibaca. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sehingga kita kisahkan kisah Nabi Nuh bukan untuk kita segera putus asa menyatakan ya Allah hancurkan mereka orang-orang kafir. Bukan. Tetapi untuk mengingatkan, kalau sudah sampai batas tertentu hampir putus asa kita, ingat. Bisa jadi mereka adalah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah kafir. Kamu gak usah sedih. Gak usah sedih. Karena kita ditugaskan manusia balik anni walau ayat. Sampaikan dari kami walaupun satu ayat. Wa ma'alaika illal balang. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. الله hafizahullah الشيخ حفظه الله Allah menciptakan surga dengan penduduknya, Allah menciptakan neraka juga dengan penduduknya. Apakah kamu membayangkan akan menjadikan semua manusia jadi mukmin? Kalau Allah kehendaki, bisa Allah jadikan umat ini satu, satu umat. Tetapi Allah tidak kehendaki. Allah menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang saleh ila akhirih. Iqtasamatil jannah wan nar ila rabbiha atau ila rabbihima. Disebutkan oleh beliau oleh pensyarah hadis bahwa surga dan neraka berselisih mengadu kepada Rabbnya Faqalatil jannah surga berkata ya Rabbi laha la yadkhuluha illa du'afa'un nas kata surga ya Rabbi ada apa dengan kami tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang lemah orang-orang miskin wasakatatuhum, orang-orang rendahan waqalatin nas dan Raka berkata bin bil mutakabbirin. Aku diberi penduduk orang-orang besar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya. Faqala Allah Ta'ala lil jannah, maka Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati." Engkau adalah rahmatku. Engkau adalah rahmatku. Walinar dan kepada neraka Allah katakan anti adabi engkau adalah adabku usibu bika man asya aku akan timpakan adabku denganmu ya dengan neraka atas siapa yang aku kehendaki. Demikianlah sudah takdir dari Allah, sudah fadilah dari Allah. Allah katakan surga engkau adalah rahmatku Orang-orang yang Allah rahmati aku akan masukkan ke dalam. Orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang begini dan begitu. Yang terusir, yang selalu dituduh di sana, dituduh di sini, dikucilkan di sana, dikucilkan di sini. Sedangkan neraka engkau adalah azabku. Aku akan timpakan azabku kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah pertama bahwa surga ada penduduknya, neraka pun ada penduduknya. Maknanya manusia akan ada yang menjadi penduduk surga dan akan ada yang menjadi penduduk neraka. Maka kalau sampai engkau diperangi, ditentang, dimusuhi oleh orang-orang kafir, wajar. Tidak mungkin satu zaman pun dakwah tidak memiliki musuh, tidak mungkin. Sunnatullah fil kaun sudah sunnatullah di alam ini Allah katakan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura kata Allah demikianlah kami sudah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Kami jadikan setiap nabi punya musuh. Syaitan dan insi wal jin, setan-setan dari manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Masing-masing membisikkan kepada yang lain. Zuhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang indah tetapi menipu. Ini khonibina azakumullah. Faedah pertama, bahwa hadis ini menunjukkan neraka ada penduduknya, surga ada penduduknya, maka manusia yang sulit didawahi sampai akhir, sampai cara apapun tidak bisa, itu mesti akan terjadi. Musuh dakwah tauhid, musuh sunnah, musuh Quran, musuh Islam, mesti akan ada. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu faedah pertama. Faedah kedua bahwasanya fadilah Allah Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Aku masukkan kepadamu wahai surga orang-orang yang aku sayangi, yang aku rahmati. Di dunia terbalimi, di akhirat Allah masukkan dalam jannah. Di dunia mereka difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Diboykot, diusir, Allah angkat, Allah muliakan yaumul qiyamah, Allah masukkan dalam jannah. Sebaliknya, mereka-mereka yang mutakabbirun jabbar, yang sombong merasa paling besar, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, Allah sungkurkan, Allah hinakan yaumul qiyamah di dalam neraka. Artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nasallahu taufiq wal afiyah hidayah wa rahmah. Ini selesai pembahasan masalah takdir dan yang akan datang insya Allah poin berikutnya tentang masalah yang berikutnya yaitu masalah sebaik-baik manusia setelah Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Masih lima menit kalau ada pertanyaan silahkan. Iya. Ada riwayat-riwayat seperti itu bahwa para fukara wal masakin lebih mudah hisabnya. Sedangkan orang-orang yang kaya lebih lama dihitungnya. Ya tentunya karena akan dihisap min aina dari mana didapat wa ila aina anfaqah min aina tasabaha wa ila aina anfaqah kemana dari mana dia dapat dan kemana keluar akan dihisap semuanya orang miskin berapa yang akan dia hisap dia nggak punya apa-apa maka lebih mudah bagi mereka. Tetapi untuk masalah keutamaan, apakah lebih utama orang yang kaya tapi bersyukur, banyak saudara atau orang miskin yang sabar, mana yang lebih mulia? Ini yang permasalahannya panjang, ya. dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Sekian alasan yang menunjukkan keutamaan yang bersyukur. Orang kaya bersyukur. Dibawakan pula sekian keutamaan orang miskin yang sabar. Artinya dua-duanya memiliki keutamaan. Sampai pada akhirnya beliau menyimpulkan dengan tidak ada kesimpulan. Apa maksudnya? Kata beliau, siapa yang diberi oleh Allah rizki dunia, syukurilah. Dan siapa yang tidak, sabarilah. Itu saja yang diperintahkan. Nah, di antara keutamaan orang-orang yang kaya dan bersyukur yang tadi. Hadisnya. Ketika fukara protes lagi, protes lagi. Sampai ketika orang kaya tadi mengikuti amalan-amalan zikir yang diajarkan pada fukara. Mereka protes lagi ya Rasulullah. Ternyata mereka orang kaya juga ikut seperti kami. Nabi menjawab. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini fadilah dari Allah. Ini fadilah dari Allah. Artinya Allah berikan fadilah pada mereka. Mau apa lagi kita? Kata beberapa pihak dari ulama yang berpendapat mengutamakan yang kaya dan bersyukur, menyatakan ini keutamaan orang yang kaya dan bersyukur. Masalahnya, ketika ingin menjadi orang kaya yang bersyukur, apa pikirannya kira-kira? Hah? Supaya jadi orang kaya, kan gitu. Saya ingin jadi orang kaya yang bersyukur. Saya akan bisnis yang nah, yang berhasil. Ternyata sibuk dengan dunia, lupa amalan soleh. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Maka syukurilah apa yang ada, apa yang Allah beri. Kemudian sabarilah apa yang kurang. Itu saja. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan dari Allah SWT rahmat dan hidayah dan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dari kesesatan dan selamatkan di akhirat dari azab neraka. Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.